صبحكم الله بالخير والعافية جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أما بعد beliau membuka pertemuan ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berada di pagi hari dan kekuasaan semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wallahu akbar. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم Aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kami untuk bisa berjumpa dengan kalian. في هذه الدورة دورة الإمام الشافعي الحادية عشرة pada daurah kali ini yaitu daurah Al-Imam Syafi'i yang ke-11. Wa as'alullah lakum jami'an at tawfiq was-sadad wal-qabul. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada antum sekalian taufik dan berjalan di atas kebenaran serta amalan yang diterima di sisi Allah. Wa jazallahu khairan kull من ساهم وتسبب في هذا الخير dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikan bagi setiap yang memiliki andil dalam terwujudnya kebaikan ini. Wa nahmadullah ta'ala alladhi manna 'alaina bi ada'i hadhihi al-fariidah min faraa'idillah fi baitin min buyutillah ma'al jamaah. Dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa menunaikan kewajiban ini di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. فهذه ثلاث نعم Maka ini adalah merupakan tiga kenikmatan. أداء الصلاة في وقتها Kita bisa menunaikan solat pada waktunya. والثانية أن تكون في المسجد Yang kedua, ibadah tersebut dilakukan di masjid, حيث ينادى لها yaitu di tempat di mana azan dikumandangkan. والثالثة أن تكون مع الجماعة Kemudian yang ketiga, kewajiban ini dilakukan secara berjamaah. كل واحدة من هذه نعمة تستحق الشكر Dan setiap dari tiga kenikmatan ini kita berhak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. وهذه الصلاة صلاة الفجر laha fadailu ma'rufah. Salat ini yaitu salat subuh memiliki keutamaan-keutamaan yang telah diketahui. Sahhat bidzalika al-ahadits an-nabawiyyah. Telah sahih hadis-hadis tentang hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha anna man sallaha fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Di antara keutamaan yang menerangkan tentang salat subuh bahwa barang siapa yang mengerjakannya secara berjamaah maka seakan-akan dia telah menegakkan ibadah semalam suntuk. الثاني ومنها أن من صلاها فهو في ذمة الله حتى يمسي أي في حفظه وحمايته سبحانه وتعالى له Dan di antara keutamaan mengerjakan sholat subuh secara berjamaah bahwa barang siapa yang melakukannya maka dia senantiasa berada dalam pemeliharaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga sore hari. tiga ثالث هكذا tiga أيوه اسمع اسمع <clears throat> أن من حافظ عليها مع صلاة العصر فهو أهل أن يحافظ على بقية الصلوات وموعود بالنظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة dan yang ketiga dari keutamaan mengerjakan salat subuh bahwa barang siapa yang senantiasa menjaga dan memelihara salat subuhnya demikian pula salat asarnya dan apabila dia menjaga keduanya maka tentu dia akan menjaga solat-solat yang lainnya, maka dia termasuk di antara hamba yang telah dijanjikan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Faqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Jarir fi as-sahihain ar-ru'ya ru'yat Allah fi al-akhirah thumma qala fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'il fajr وقبل غروبها فافعلوا أي صلاة الفجر وصلاة العصر dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika beliau menerangkan tentang kaum mukminin yang mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah lalu kemudian beliau mengatakan apabila kalian mampu untuk kalian tidak terkalahkan untuk menghidupkan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari maka hendaknya kalian melakukan dan yang dimaksud kedua salat tersebut adalah solat subuh dan solat al-asr. Qala al-ulama ذكره صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين بعد ذكره رؤية الله في الآخرة دليل أن المحافظة عليهما من أسباب الحصول على هذا النعيم العظيم وهو الرؤية maka disebutkan oleh para ulama bahwa disebutkannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kedua solat ini berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kaum mukminin yang mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan akhirat maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa memelihara dan menjaga kedua solat memelihara dan menjaga kedua salat ini menjadi sebab di mana seorang hamba akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhiratnya. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما الفجر والعصر dan di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan barang siapa yang mengerjakan dua solat yang dikerjakan di waktu dingin al-bardain maka dia akan masuk ke dalam surga yang dimaksud al-bardain di sini adalah solat subuh dan solat asar ila ghairi dhalika mimma warada min al-ahadith fi fadailiha dan yang lainnya dari hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaannya وأيضا نحن صلينا هذه الصلاة بعد أن رأينا أثر نعمة أخرى من نعم الله وهي نزول المطر. Dan kita juga setelah mengerjakan solat ini dalam keadaan kita telah melihat sebelumnya ada bagian dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita yaitu dengan diturunkannya curah hujan. وهذا المطر رحمة من الله ونعمة كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها dan turunnya hujan ini merupakan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa ala di dalam firman-Nya yang artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuka untuk para hambanya pintu rahmat maka tidak ada yang mampu menahannya. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مرة صلاة الفجر بعد مطر Dan pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat subuh bersama dengan para sahabatnya di satu ketika pada saat setelah turunnya hujan. ثم قام فيهم خطيبا وتكلم معهم. Lalu kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri berkhutbah dan beliau uh, berbicara di hadapan para sahabatnya. فأردت أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك maka aku ingin mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini. وأن أذكركم بهذا الحديث الوارد في ذلك dan aku ingin mengingatkan kepada kalian hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. وأن نعلن افتتاح الدورة وبدء الدروس إن شاء الله dan sekaligus kami juga hendak mengumumkan tentang dimulainya daurah ini dan dibukanya pelajaran-pelajaran. Amma al-hadith fa fi sahihain ay al-Bukhari wa Muslim min hadith Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qal. Adapun hadis yang aku maksudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata صلى بنا أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة أي الفجر في الحديبية على إثر سماء من الليل أي مطر Suatu ketika Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam beliau salat bersama kami, yaitu salat al-qadah yang dimaksud adalah salat al-fajr setelah turunnya hujan di malam hari. ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari? قالوا الله ورسوله أعلم Maka para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. قال قال الله عز وجل أصبح بي من أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa di antara hambaku di pagi hari ini ada yang beriman kepadaku, ada pula yang kafir kepadaku. فمن قال mutirna بفضل wa ورحمته فذلك مؤمن bi kafirun bil Maka barang siapa yang mengatakan telah diturunkan curah hujan kepada kami dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengatakan demikian telah beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. ومن قال مطرنا بنوء كذا والنوء النجم سمي نوءا لأنه ناء عنا بعيد ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب Lalu Nabi الله Alaihi Wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan diturunkannya curah hujan kepada kami karena nau yang dimaksud nau adalah bintang dia disebut nau dari kata yang makna asalnya adalah jauh karena bintang itu nain artinya dia baik jauh dari kita maka dia disebut nau maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengatakan diturunkannya curah hujan ini karena bintang ini, bintang itu, maka orang yang berkeyakinan demikian telah beriman kepada bintang dan telah kafir kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. وسأتكلم معكم في دقائق عن فوائد ومسائل في هذا الحديث Dan saya akan membahas di hadapan kalian tentang beberapa faidah dan beberapa permasalahan di dalam hadis ini. والساعة كلها دقائق dan satu jam seluruhnya adalah menit-menit. بل الحياة كلها دقائق وثواني طيب المسألة الأولى قولنا في الصحيحين هما البخاري ومسلم permasalahan وهما أصح كتب الحديث عند المسلمين. Permasalahan yang pertama, kami tadi menyebutkan bahwa hadis ini disebutkan dalam dua kitab sahih. Yang dimaksud adalah Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Dan keduanya adalah kitab yang paling sahih yang dimiliki oleh kaum muslimin. Fayambagi ala muslimin ammah wa tullabil ilm khasah العناية بهذين الكتابين وكثرة القراءة فيهما maka sepantasnya bagi kaum muslimin secara umum demikian pula bagi para penuntut ilmu secara khusus untuk memiliki perhatian yang fokus terhadap kedua kitab ini dan memperbanyak untuk mengulang-ulangi dalam membacanya. Wa alla yushghalu anhuma بغيرها من الكتب العامة أو كتب الرأي والأفكار dan jangan mereka itu terlalaikan dari membaca kedua kitab ini dengan beralih kepada kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab secara umum ataukah kitab-kitab yang berkaitan dengan zikir-zikir dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara hati. وما رواه البخاري ومسلم يطلق عليه العلماء متفق عليه dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim para ulama menyebutkannya dengan istilah muttafaqun alaihi. فهذا هو الأصل في هذه الكلمة عندهم. Maka ini adalah merupakan asal istilah ketika para ulama mereka menyebutkan istilah muttafaqun alaihi ini. وإذا وجد بعض العلماء لهم اصطلاح خاص فربما أضاف مسند أحمد وربما أضاف الكتب الأخرى الستة المكملة للستة dan apabila ditemukan dari ucapan para ulama yang lain ketika mereka menyebut muttafaqun alaih terkadang di antara mereka ada yang menggabungkan musnad al-Imam Ahmad kepada dua kitab tersebut dan di antara mereka ada yang menggabungkan kitab atau kutubus sittah yang lainnya. فهذا اصطلاح خاص به مثل أبي البركات جد ابن تيمية في كتاب المنتقى maka ini adalah merupakan istilah khusus yang ada padanya seperti yang ditulis oleh Abu Barakat beliau adalah kakek Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Muntaqal Akhbar أما عامة العلماء فيقولون متفق عليه لما أخرجه البخاري ومسلم Adapun secara umum para ulama apabila mereka menyebutkan muttafaqun alaihi maka yang mereka maksudkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. وهنا سؤال متى يكون الحديث متفقا عليه Maka di sini timbul sebuah pertanyaan, kapan hadis tersebut disebut dengan sebutan muttafaqun alaihi. Al-jawab idza ittafaqa al-Bukhari wa Muslim ala ikhraj al-hadith an nafs as-sahabi bima'na muttahid walau ikhtalafat al-alfaz. Maka jawabannya apabila disebutkan muttafaqun alaih itu berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya yang datang dari sahabat yang sama yang memiliki uh, kandungan hadis yang sama apakah lafaznya sama atau maknanya wadihun hadza kalian sudah jelas tentang hal ini amma idza rawa al-bukhari mathalan al-hadits an Anas wa rawahu Muslim an Abi Hurairah walau ittafaqa fil lafz wal ma'na فلا يقال متفق عليه Adapun jika sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari misalnya dari hadis Anas bin Malik atau dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah meskipun memiliki lafaz yang sama dan makna yang sama maka itu tidak disebut hadis muttafaqun alaihi. نبه على ذلك عدد من العلماء أذكر منهم الآن ابن حجر في في النكت على ابن الصلاح. Dan itu telah diingatkan oleh para ulama tentang perkara ini di antara mereka adalah Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya An-Nukat ala Ibn Salah. والمتفق عليه أعلى درجات الصحة Dan istilah atau sebutan muttafaqun alaih ini adalah tingkat hadis yang paling sahih. فقد رتب العلماء كالحاكم صاحب المستدرك وغيره ممن جاء بعده رتبوا الصحيح على سبع مراتب dan para ulama mereka telah menyebutkan urutan hadis-hadis yang sahih di antara mereka adalah Al-Hakim penulis kitab Al-Mustadrak di mana mereka menyebutkan urutan hadis-hadis yang sahih menjadi tujuh urutan, tujuh tingkatan. عدوا معي أولها المتفق عليه yang pertama muttafaqun alaih الثاني ما رواه البخاري وحده yang kedua apa yang hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari الثالث ما رواه مسلم yang ketiga yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim الرابع ما كان صحيحا على شرط الشيخين Yang keempat, apabila hadis tersebut sahih berdasarkan syarat kedua uh, syekh tersebut yaitu Bukhari dan Muslim. Wa ma'na syarat syekhain an yakuna marwiyan silsilah ar rijal 'inda syekhain. Dan yang dimaksud uh, sebuah hadis itu berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim bahwa rantai sanad yang disebutkan di dalam hadis tersebut seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-khamis an yakun ala syarat al-Bukhari. Kemudian yang kelima hadis tersebut sahih berdasarkan syarat al-Imam al-Bukhari. Akid araftum as-sadis. As-sadis an yakuna ala sahihan ala syarat Muslim. Kemudian yang keenam, antum sudah mengetahui yaitu hadis tersebut sahih berdasarkan syarat Muslim. As-sabi' an yakuna sahihan ala syart ghairihima min al-a'immah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bahwa hadis tersebut sahih namun tidak berdasarkan syarat dari salah satu dari Bukhari dan Muslim namun berdasarkan syarat yang lainnya. Al-mas'alah tsaniyah qawluhu shalla lana aw bina salat al-ghadat wa hiya salatul fajr. Permasalahan yang kedua yang disebutkan oleh Zaid bin Khalid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memimpin kami dengan mengerjakan salatul ghadah yang dimaksud adalah salat subuh. Wa ismul fajr akthar fil kitab was sunnah. Dan penyebutan sholat subuh ini dengan penyebutan al-fajr itu paling banyak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mithlu ismi salat al-isya. Sama seperti penyebutan sholat isya. qad tusamma ahyanan al-atamah. Dan kadang-kadang sholat isya juga disebut sholat al-atamah. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nughlaba ala al-asma' al-syar'iyyah, yani an nastakhdim لفظ العتمة أكثر ولفظ الغداة ونترك لفظ العشاء ولفظ الفجر akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menggunakan nama-nama yang uh, melampaui dari nama-nama yang sering disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti sebutan solat al-atamah atau solat subuh disebut dengan solatul qadah lalu kita mendominasi penyebutan istilah tersebut dari istilah-istilah yang lebih dikenal dalam Al-Quran dan Sunnah. وإن كان يجوز أن يطلق على الفجر الغداة وعلى العشاء العتمة. Meskipun dari sisi hukum diperbolehkan. Seseorang kadang menyebutkan solat al-fajr, solat subuh dengan sebutan al-qadah dan solat isya disebut dengan solat al-atamah. وتقدم معكم مرارا حديث العرباض بن سارية لما قال صلى لنا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ثم وعظنا موعظة بليغة الحديث dan telah lalu pula bagi kalian hadis yang berasal dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu di mana beliau menyebutkan bahwa pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salatul ghadah lalu kemudian beliau menyampaikan nasihat kepada kami qauluhu bil hudaybiyah atau bil hudaybiyah بالتخفيف أو بالتشديد مكان معروف على حد مكة وهو محل الغزوة المعروفة بغزوة الحديبية dan penyebutan di dalam hadis ini Al-Hudaybiyah atau Al-Hudaybiyah kedua-duanya diperbolehkan apakah dengan ditasydid Hudaybiyah atau disebut tanpa tasydid Hudaybiyah dan uh, Hudaybiyah adalah merupakan satu wilayah satu tempat yang letaknya berada dekat dari kota Makkah yang itu dikenal di sana ada satu peperangan yang disebut perang Al-Hudaybiyah. وهي التي تسمى اليوم ah Shumaisi. Nah. dan uh, di masa ini Al-Hudaybiyah tersebut disebut Asy-Syumaisi. Ala tariq ad-dakhil ila Makkah min Jeddah. Yang mana itu adalah merupakan jalur apabila seorang hendak memasuki Mekah dari uh, Jeddah. Wa qawluhu ala ithri sama' min al-lail yani ala ithri matar wa samma al sama'an لأنه يأتي من العلو وهو السماء بمعنى العلو dan uh, ucapan beliau ala ithri sama kanat min al-lail yang dimaksud di sini adalah uh, setelah turunnya hujan hujan itu uh, turun di malam hari dan hujan disebut di dalam hadis ini dengan sebutan sama karena asal makna kata sama itu tinggi dari kata al-ulu, as-sumu al-ulu, sesuatu yang tinggi sehingga hujan itu disebut dengan sebutan sama artinya dari ketinggian. Karena as-samaa'a tutlaq wa yuradu biha imma mutlaq al-'ulu wa imma as samaa as sama al-mabniyah wa 'adaduhunna sab'u samawat. Sebab sebutan sama di dalam bahasa Arab itu terkadang yang dimaksud adalah sesuatu yang tinggi. As-sama artinya al-ulu, sesuatu yang tinggi. Dan terkadang pula kata sama yang dimaksud adalah langit yang ada di atas kita yang terdiri dari tujuh lapis langit, tujuh tingkatan langit. فقول الله تعالى مثلا قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أي من هو في العلو عال على خلقه مستو على عرشه فوق السماوات السبع نعم Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman terhadap yang di ketinggian fis sama di sini yang dimaksud adalah fil ulu di ketinggian. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Maha tinggi di atas arasnya, di atas seluruh tujuh dari langit-langit tersebut yang menunjukkan tentang ketinggian Allah Jalla wa Ala. قوله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة هل تدرون ماذا قال ربكم فيه المسألة الثالثة ولا الرابعة آه مسألة كم فيه المسألة التي تليها الرابعة وهو جواز إلقاء الكلمات للحاجة بعد الصلوات مباشرة uh, apa yang disebutkan di dalam hadis ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atadruna mada qala rabbukum apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rabb kalian uh, beliau lupa ini permasalahan yang keberapa yang sudah uh, disebutkan apakah masalah ketiga atau masalah yang keempat yang jelas ini masalah yang berikutnya uh, bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkannya untuk menyampaikan sebuah kalimat atau sebuah nasihat langsung setelah solat wajib. وإن كان قد يكون هناك من يأتي بأذكاره وهناك من يقوم يتم بعض ما فاته من الصلاة meskipun di saat itu ada yang masih sedang uh, melakukan zikir-zikir selepas sholat atau misalnya ada yang masih berdiri untuk melanjutkan dan menyempurnakan sholatnya. وفيها أيضا المسألة التي تليها طرح المسائل العلمية على طريقة السؤال والجواب لأن ذلك أقوى في التفهيم والتعليم Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan ada satu faedah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah permasalahan ilmiah dengan metode soal jawab. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Sebab ini termasuk di antara metode yang bermanfaat dan memudahkan untuk memahamkan orang-orang yang mendengarkannya dan juga merupakan metode yang baik di dalam mengajarkan ilmu. وسيأتي معكم في كتاب العلم من صحيح البخاري قوله رحمه الله باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم dan akan datang nanti penjelasannya ketika kita akan membahas uh, kitabul ilm dari sahih al-Imam al-Bukhari di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan satu bab di mana imam menyampaikan permasalahan kepada para sahabatnya dalam bentuk ujian untuk menguji uh, para sahabatnya agar kemudian mereka mampu untuk memahaminya. Wa qauluhum wa rasuluhu a'lam. Hadi mas'ala ukhra, qauluhum Allah wa rasuluhu a'lam. هكذا كانوا رضي الله عنهم إذا سئلوا عما لم يعلموه من أمور الدين dan permasalahan yang berikutnya ucapan para sahabat Allah wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya lebih mengetahuinya demikianlah adab yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka ditanya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ini. وكانوا يقولون ذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بينهم. dan mereka mengucapkan kalimat ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah mereka. Wa amma ba'da mautihi fakanu yaqulun Allahu a'lam. Adapun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka mengatakan Allahu a'lam. Fanattabi'u hadiyahum radhiyallahu anhum. maka kita hendaknya mengikuti bimbingan mereka radhiyallahu anhum. قوله صلى الله عليه وسلم مسألة رقم كم ما تعد ما تكتبون الله طيب نمشي مسألة أخرى قوله صلى الله عليه وسلم ماذا قال ربكم فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى Kemudian permasalahan yang berikutnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Mada qala rabbukum Apa yang dikatakan Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian Maka hadis ini menerangkan Tentang ditetapkannya sifat Al-kalam Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah itu berbicara فالله جل وعلا قال ويقول وتكلم ويكلم من شاء من عباده maka Allah subhanahu wa ta'ala itu, Allah telah berfirman, Allah telah berkata, dan Allah akan mengucapkan, dan Allah Jalla wa'ala berbicara dengan siapapun yang Allah kehendaki dari para hambanya. Kama qala ta'ala, wa kallama Allah Musa taklima. Sebagaimana halnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan Allah azza wa jalla berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya itulah para rasul yang kami memuliakan sebagian mereka kami mengutamakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berdialog dan berbicara dengannya secara langsung dan Allah Jalla wa Ala mengangkat derajat-derajat mereka. Fajami'ul anbiya'i wal rusul فجميع الأنبياء والرسل يثبتون كلام الله عز وجل وهذا أيضا مقتضى العقل sahih لأن الكلام صفة كمال وبها يكون الوحي والأمر والنهي dan seluruh para nabi dan rasul mereka menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala dan ini sejalan dengan akal sehat seseorang di mana kemampuan Allah Jalla wa ala dalam berbicara dan berdialog ini menunjukkan uh, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala maka dengan sifat al-kalam bagi Allah Allah Azza wa Jalla berfirman Allah Jalla wa ala memerintahkan dan melarang ومن كلام الله الكتب السابقة التي أنزلها على أنبيائه dan termasuk di antara kalam Allah firman Allah Subhanahu wa taala adalah kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada para rasulnya, para nabi dan rasulnya. Wa min kalamillahi ta'ala hadzal Qur'an al'azim khatimatul kutub wal muhaimin 'alaiha. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim yang ada di hadapan kita dan Al-Qur'an adalah penutup kitab-kitab yang lain dan yang menghapus hukum-hukum dari apa yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sami'ahu Jibril min Allah wa sami'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Jibril wa sami'ahu as-sahabatu min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فحفظ في صدور الناس وكتب في صحفهم وتلي في محاريبهم وفي ألسنتهم وهو كله كلام الله أوله الفاتحة وآخره سورة الناس maka Al-Quranul Karim ini datang dari Jibril di mana Jibril mendengarkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya dari Jibril Lalu kemudian para sahabat mereka mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Al-Qur'anul Karim ini dijaga dan dihafal di dalam dada-dada manusia dan demikian pula Al-Qur'anul Karim inilah yang ditulis di dalam kitab-kitab dan yang dilantunkan melalui lisan-lisan kita. Ambil. Man. هذا عما طيب أنتم طيب منهم فيجب على المسلم والمسلمة أن يعتقد أن هذا القرآن كلام الله عز وجل maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah merupakan firman Allah Azza wa Jal. وأنه غير مخلوق. Dan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. وأن يحذر من الذين يكذبون بآيات الله فيزعمون أن القرآن مخلوق maka hendaknya kita berhati-hati dari mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Wa hum mawjudun ila al-yawm min ahd al-Imam Ahmad wa man ma'ahu min al-a'imma ila al-yawm. Dan mereka itu masih ada hingga sekarang dari semenjak masa Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang bersama beliau dari kalangan para imam hingga saat ini. Qauluhu madza qala rabbukum laila dalil ala anna hadzal kalam qalahu Allah fi tilka al Dan apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian di malam hari, ini adalah merupakan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa Allah Azza Wajalla berbicara dengan kalimat tersebut di malam hari tersebut. أتدرون ماذا طيب المسألة التي تليها ما جاء من الحديث مضافا إلى الله يقال له الحديث القدسي والحديث الإلهي Kemudian permasalahan yang berikutnya bahwa hadis apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, Allah berkata demikian, maka itu disebut hadis qudsi atau hadis ilahi. فالأحاديث القدسية هي من كلام الله تعالى يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه maka hadis qudsi itu termasuk bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Rabbnya dari Allah Jalla wa ala. كما في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu azza wa jalla berfirman, wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menjadikan hal itu menjadi perkara yang diharamkan di antara kalian." maka janganlah kalian saling menzalimi فالفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي إنما هو في التحدي به وفي التعبد بتلاوته في الصلوات وغيرها Maka perbedaan antara Al-Quranul Karim Demikian pula uh, antara Al-Quran Al-Karim dengan hadis Qudsi itu hanya dalam hal pemberitaannya bahwa hadis Qudsi itu berita yang datang dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kaitannya dalam hal beribadah. Seseorang tidak diperbolehkan membaca hadis Qudsi sebagai pengganti dari apa yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. مسألة التي تليها قول الله عز وجل في هذا الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر العبودية التي تضاف إلى الله عز وجل هنا هناك عبودية عامة جميع الخلق إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وهناك العبودية وهذه العبودية العامة بمعنى الربوبية أن الكل مملوك مقهور تحت حكم الله ومملوك لله والذي يتصرف به هو الله وهناك العبودية الخاصة وهي التي بمعنى التأله والتعبد فهذه خاصة بعباد الله المؤمنين الموحدين كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين نعم ya, apa yang disebutkan di dalam hadis ini asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir hmm. bahwa di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku ada pula yang kafir di sini disebutkan min ibadi dari hamba-hambaku penghambaan itu ada penghambaan yang bersifat umum siapapun dari hamba Allah itu termasuk di dalamnya seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala in kullu man fis samawati wa man fil ardi illa atir rahmani abdan bahwa tidaklah setiap apa yang ada di langit dan di bumi ini melainkan mereka seluruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Jadi yang dimaksud di sini hamba secara umum siapa saja dari makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula ada pula yang disebut dengan penghambaan secara khusus yaitu mereka yang menghambakan dirinya di hadapan Allah dengan melakukan ibadah dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa ala inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal mursalin ya, man ittaba'aka minal ghawin sesungguhnya hamba-hambaku mereka engkau wahai iblis tidak akan mampu menguasai mereka Engkau tidak mampu menggoda mereka kecuali yang mengikutimu dari orang-orang yang melakukan penyimpangan. Maka yang dimaksud ibadi di sini hamba-hambaku yaitu penghambaan yang bersifat khusus yang menghambakan diri yang melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد فسر في هذا الحديث معنى الإيمان به ومعنى الكفر به هنا Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan makna beriman kepada Allah dan makna kafir kepada Allah di dalam hadis ini. فالمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر Yang dimaksud kekafiran di dalam hadis ini adalah kufur asgar, kufur yang kecil. الذي لا يخرج عن ملة الإسلام وإن كان ذنبا عظيما. Ya, yang dimaksud adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, meskipun ini termasuk di antara dosa besar. Antum ta'lamun anna hunaka fil adillah syar'iyyah kufrun akbar wa kufrun asghar. Kalian telah mengetahui bahwa dalil-dalil syar'i itu terkadang menyebutkan tentang kufur akbar dan ada pula kufur asghar. Wa hunaka syirkun akbar wa syirkun asghar وهناك نفاق أكبر ونفاق أصغر لا يخرج من الإسلام نعم النفاق الأصغر نعم Sebagaimana di sana ada yang disebut syirik akbar, ada pula yang disebut syirik asgar. Ada pula yang disebut dengan kemunafikan atau nifak akbar dan ada pula nifak asgar, kemunafikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. ولماذا كان كفرا أصغر لأنه جعل النوء وهو النجم سببا للمطر وهو ليس بسبب Mengapa disebut bahwa ini termasuk bagian dari kufur, kufur asgar? Hal ini disebabkan karena mereka meyakini bintang tersebut sebagai sebab turunnya hujan. Sehingga mereka menjadikan sesuatu sebagai sebab yang syariat tidak menetapkan itu sebagai sebab. أما إذا اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر فهذا شرك أكبر ولم يكن هذا من عقائدهم أدب. الجاهلية أن أدب. خالقا غير الله يخلق نعم Adapun jika mereka meyakini bahwa hujan itulah yang menciptakan hujan apa bintang itulah yang menciptakan hujan bintang itulah yang mewujudkan hujan maka jika seseorang berkeyakinan dengan keyakinan tersebut maka ini termasuk kufur akbar yang mengeluarkan orang yang meyakininya dari Islam namun bukan itu yang dimaksud di dalam hadis ini dan mereka dahulu di masa jahiliyah juga tidak berkeyakinan demikian وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل من أفعال أهل الجاهلية سيبقى في أمته من يفعله للأسف dan telah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu akan ada di kalangan umat ini yang masih melakukannya. فقال في الحديث محذرا لنا أربع في أمتي لا يتركونهن أي يوجد من هذه الأمة من يبقى على هذه الخصلة والعادة الجاهلية Maka- فجعلهم من أمته فدل على أنهم لم يكفروا كفرا أكبر Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya ada empat perkara dari kalangan umatku ini mereka tidak meninggalkannya dan ini adalah merupakan perkara jahiliyah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu dan di dalam hadis ini disebutkan min ummati dari umatku. Ya, yang dimaksud di sini adalah umat yaitu kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan tersebut yang ada di kalangan jahiliyah yang mereka masih melakukannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyebut mereka bagian dari umat Rasulullah yang menunjukkan bahwa mereka tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Ma arba' Apa empat perkara yang disebutkan dalam hadis ini? Wahid, at-ta'n fil ansab. Yang pertama mencela nasab. Fi ansabin nas. Itsnain al-fakhru bil ahsab. Yang kedua berbangga dengan keturunan yang dari dari uh, bapak kakek-kakeknya itu ya. berbangga dengan keturunannya. Yatafakhar 'ala an-nas bi nasabihi wa a'mal ajdadihi wa injazihi. Naam. Jadi dia berbangga dengan uh, nasab atau keturunan yang datang dari orang tuanya, berbangga dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tuanya dahulu. al-istisqa bin nujum. Kemudian yang ketiga termasuk di antara perkara jahiliyah meyakini turunnya hujan dengan sebab bintang. Ar-rabi' an-niyahah al-mayyit. Kemudian yang keempat adalah meratapi mayyit. فلا يجوز اعتقاد تأثير النجوم في نزول الأمطار Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang meyakini bahwa hujan memiliki bahwa bintang memiliki pengaruh turunnya hujan. ولا أثر للنجوم في غيرها من الحوادث Dan bintang itu tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap kejadian-kejadian yang ada. ففي هذا تحريم التنجيم أيضا Maka eh, dalam hadis ini menunjukkan diharamkannya menggunakan ilmu tanjim, ilmu eh, yang kaitannya dengan perbintangan. فما هو التنجيم Apa yang dimaksud ilmu tanjim المحرم yang diharamkan? الاستدلال على الحوادث الأرضية التي ستكون في الأرض بأحوال النجوم في السماء Jadi yang dimaksud ilmu perbintangan yang diharamkan adalah dia menjadikan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini dengan melihat kondisi bintang-bintang yang ada di langit. Allah Ta'ala dzakara thalatha fawaid lin-nujum fil Qur'an. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tiga faedah, tiga manfaat bintang di dalam Al-Quranul Karim. Al-ula annaha zina lis-sama' Yang pertama bahwa bintang itu perhiasan langit. الثاني أنها رجوم للشياطين. Yang kedua bahwa bintang itu digunakan untuk melempar para syaitan. الثالث أنها علامات يهتدى بها أي في الطرقات. الناس كانوا يعرفون القبلة والطرق والشمال والجنوب والشرق والغرب من النجوم وهذا يسمى علم النجوم في التيسير Fitasir, fitasir. Kemudian yang ketiga dari manfaat bintang itu dijadikan sebagai tanda-tanda untuk mengetahui arah-arah dan jalan-jalan, letak-letak seperti mereka menjadikan dengan melihat kondisi bintang mereka bisa mengetahui di mana arah kiblat dan mereka bisa mengetahui jalur-jalur di mana mereka akan menuju dan berjalan. Mereka bisa mengetahui mana arah utara, selatan, timur, barat. Maka dengan melihat bintang tersebut mereka bisa melihat arah. Ini disebut ilmu perbintangan yang disebut ilmu tasyir. Jadi mereka mempelajari ilmu tersebut untuk mengetahui arah. قال الإمام التابعي الجليل قتادة بن دعامة فمن أراد في النجوم غير هذه الثلاث فقد أع- فقد أضاع حظه من الآخرة وتكلف ما لا علم له به Maka disebutkan oleh uh, seorang imam yang mulia dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala kata beliau barang siapa yang mempelajari bin- bintang-bintang bukan untuk tiga hal ini maka sungguh dia telah menyia-nyiakan bahagiannya di akhirat dan dia memaksakan diri untuk mengetahui sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. فنقول إذن الخلاصة في هذا أن الكفر المذكور هنا كفر أصغر إذا كان يعتقد أن النجوم سبب لنزول المطر Maka eh, kesimpulannya bahwa yang dimaksud kekafiran di sini adalah kufur asgar. Kufur asgar apabila seseorang meyakini bahwa bintang itu menjadi sebab turunnya hujan. لأن الله عز وجل لم يجعله سببا لا شرعا ولا طبعا Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan bintang itu sebagai sebab baik secara syar'i demikian pula secara hukum kauni. وهذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية Dan ini termasuk di antara perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kaum jahiliyah. وقد جمع الإمام العالم المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مئة وبضع وعشرين مسألة من المسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية dan telah dikumpulkan dalam sebuah kitab oleh imam al-Alim al-Mujaddid yaitu Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala beliau telah mengumpulkan lebih dari 120 permasalahan yang itu dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu faqra'uha waqra'u syuruha ahli al-ilm al-mawthuqin 'alayha litastafidu wa tahdharu Maka hendaknya kalian membacanya dan kalian membaca penjelasan-penjelasan para ulama yang terpercaya agar kemudian kalian bisa mengambil faedah darinya. Hadza majlisun wa muqaddimah dzakarna fihi thalathat umur. Fadl salat al-fajr. aw qabla dzalik i'lan ibtida' ad-daurah وقبل ذلك إعلان ابتداء الدورة ثم فضل صلاة الفجر ثم التعليق على هذا الحديث العظيم alladhi nasaba an yakun aidan al-matar. Maka ini yang saya sebutkan kepada antum sekalian tiga perkara. Yang pertama ini adalah pengumuman untuk dibukanya dan dimulainya daurah ini. Lalu kemudian yang kedua tentang keutamaan salat al-fajr. Kemudian uh, yang ketiga Syekh الثالث الثالث هذا الحديث الثالث هذا الفجر فوائدها فضائلها Iya إيه، lalu kemudian yang ketiga adalah penjelasan tentang hadis ini faedah-faedahnya والآن نبدأ درسنا في كتاب العلم من صحيح البخاري <laughs> نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والحصة القادمة معكم مع الشيخ رزيق إن شاء الله الساعة التاسعة أو الثامنة ما أدري طيب بارك الله فيكم لا أريد أن أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونبتدئ الدرس في الحصة في الضحى إن شاء الله بعد العاشرة من الساعة درسنا متى؟ الشيخ أبو أسامة درسنا متى؟ درسنا متى؟ متى؟ إن شاء الله سيعلنون الشباب إن شاء الله يعلنون Iya, jadi insyaallah taala akan dimulai nanti pelajaran oleh Syekh Ruzaik. Qabli Syekh Ruzaik عنده درس معكم ثم الشيخ أبي أسامة ثم أنا إلى الظهر إن شاء الله بعد بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد